dan rukun yang ketiga adalah zakat. Al-thalithu <clears throat> az-zakatu. Hiyar ruknu thalith min arkanil Islam. Zakat ini adalah rukun yang ketiga dari rukun-rukun Islam. Fayajibu alal muslimi al-ghani ayyukhrija zakata malih. Maka diwajibkan bagi setiap muslim yang kaya ayyukhrija zakata malih untuk mengeluarkan zakat hartanya wa hiya tuqaddaru bi rub'il ushur. Dan zakat ini uh, dikeluarkan sebanyak 2,5% dari banyaknya harta yang dizakatkan yang wajib zakat terhadapnya. Wa yadfa'uha il fuqara wal masakin wa ghairihim mimman yajuzu daf'uha ilaihim. Dan zakat ini dikeluarkan untuk orang-orang yang fakir dan miskin atau selain mereka yang diperintahkan atau diperbolehkan dalam Islam membayar zakat kepada mereka. wajib ayyadfa'aha al-muslimu ila mustahiqiha bitaibin nafsin dan wajib membayarnya wajib bagi seorang muslim untuk membayarkan zakat ini kepada orang-orang yang berhak untuk mendapatkannya secara sukarela wala yamunnu biha alaihim wala yu'dhihim bisababiha dan tidak boleh baginya untuk mengungkit-ungkit pemberian tersebut yaitu zakat tadi dan tidak pula boleh ia menyakiti orang-orang yang telah diberi zakat kepada mereka wajib yadfa'ahal muslimu ibtigha'a ridwanillah wa la yuridu bidzalika jazaa'u wa la syukura min minal khalq dan wajib bagi setiap muslim ketika membayarkan zakat tersebut untuk mengharapkan hanya ridha Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengharapkan balasan, tidak pula mengharapkan ucapan terima kasih dari manusia. Bal yadfa'uha khalisatan liwajhillah. Akan tapi ia harus ia membayarkannya secara ikhlas, dalam keadaan ikhlas, mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, tidak riak dan tidak pula sum'ah tidak didampingi dari oleh riya dan tidak pula sum'ah وقد نص القرآن على الغاية في إخراج الزكاة بقول الله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها dan Al-Quran telah mengatakan tentang tujuan pengeluaran zakat ini dalam Islam yaitu dalam firman Allah Subhanahu wa taala Ambillah dari harta-harta mereka sebagai sedekah yang membersihkan dan mensucikan mereka dengan sedekah tersebut, yaitu zakat. Fafi ikhrajiz zakah istijlabun lil barakah. Dan di dalam pengeluaran zakat tersebut ada berkah yang didapatkan. Wa tatyibu linufusil fuqara wal masakin dan juga dapat menyenangkan hati para orang dan dapat menyenangkan hati-hati orang-orang fakir dan miskin dan orang-orang yang membutuhkan lainnya wa dzawil hajat wa ighna'un lahum an su'al dan membebaskan mereka dari hinanya meminta-minta wa rahmatan bihim minat talaf wal awaz idza tarakahumul aghnia dan mengasihi mereka menyayangi mereka dari kehancuran dan juga sangat merasa sangat butuh idza tarakahum al-aghnia ketika orang-orang kaya meninggalkan mereka. Wa fi ikhraj az-zakah ittisafu ittisafun bi sifatil karam wal jud wal ithar wal badal wal rahmah. Dan dalam mengeluarkan pengeluaran zakat tersebut orang-orang yang mengeluarkan zakat tersebut akan disifati mendapat sifat al-karam dermawan <clears throat> al-jud orang-orang yang suka memberi al-ithar orang yang rela berkorban wal badal wal rahmah dan orang yang memiliki kasih sayang wa takhlin ansimati ahli syuh wal bukhl dan selamat dari uh, selamat dari apa-apa yang dikatakan terhadap orang-orang yang bakhil wal bukhl orang-orang yang kikir wa fiha yatakataful muslimun dalam pembayaran zakat dalam zakat tersebut nampaklah bahwasanya kaum muslimin itu saling tolong menolong wa yarhamu ghaniyuhum faqiruhum dan orang-orang yang kaya dari mereka menyayangi orang-orang yang fakir fala yabqa fil mujtama' maka tidak akan tersisa di masyarakat kaum muslimin idza tabaqat hadhihi syairah ketika syiar ini yaitu zakat dipraktekkan benar-benar dalam lingkungan hidup kaum muslimin, maka tidak akan tersisa orang yang fakir dan tidak pula akan tersisa orang-orang yang tertimpa hutang, tidak pula akan ada orang-orang yang yang bersafar kehabisan bekal.